perumpamaan umum adalah tidak berakhlak bila kita melakukan perbuatan ini padahal yang jelas-jelas kita maksud adalah si fulan. Ya, begitu. Apalagi yang dimaksud oleh kita adalah guru. Dan guru itu ada di situ. Ya. Baik, lanjut. Berhati-hatilah jangan sampai menunjukkan guru dengan satu bentuk penolakan langsung kepadanya. Sebab itu merupakan kebiasaan sebagian orang yang kurang ajar atau suul adab. Misalnya, Ketika guru berkata kepada murid, apakah yang kau maksud dengan pertanyaanmu itu begini? Atau apakah yang terpikir olehmu begini? Atau langsung dijawab, tidak, bukan itu maksud saya. Atau, Ini bukan bahasa ya? Ini bukan bahasa. Bukan Ustaz, bukan itu yang saya maksud. Ya, Bukan itu bukan bahasa. Ketika guru mengatakan, apakah yang kamu maksudkan itu adalah ini? Lalu kita langsung menampiknya. Bukan Ustaz, bukan itu saya maksud. Berarti Ustaz belum paham maksud saya. Kan? Itu bukan bahasa beradab. Ustaz, boleh saya ulangi kembali? Ya, ya. Ulangi kembali, katakan. Kalau Ustaznya belum paham, sudahlah tutup mulut. Jangan usah lagi ngomong. Daripada kita mengatakan, berarti Ustaz nggak paham-paham maksud saya. Ya, terus... Namun cara terbaik adalah dengan mengulang kembali pertanyaan nah. dan bukannya mengucapkan sesuatu yang mengandung penolakan langsung terhadap kata-kata Ulang lagi lah pertanyaan itu, itu lebih bagus daripada kita mengatakan Ustaz nggak paham maksud saya, Ustaz nggak ngerti dengan saya. Nah, terus? Demikian pula sebaiknya kata-kata kami belum tahu atau kami tidak tahu diganti dengan yang lebih halus misalnya jika dikatakan kepada kami seperti itu atau jika kami dilarang dari hal seperti itu atau jika kami tidak tentang masalah itu atau jika Anda menyampaikan seperti itu atau yang serupa dengannya hendaknya pula kerja kepada guru dengan adab yang baik dan ucapan yang halus ya uh, nah untung disampaikan kepada kami sekarang jadi kami tahu ya kan untung guru menyampaikan nasihat ini kepada kami dan sebelumnya kami tidak tahu sekarang kami tahu ya itu lebih bagus baik ke 10 tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru ini jelas sikap yang sombong. Ini jelas sikap yang sombong. Kalau seandainya kita mau ditambah, maka selalulah di bawah posisinya. Bawahkan posisi kita. Saya sudah mengatakan kemarin. Nih, kalau mau ditambah, dia harus mau di bawah. bawah bawahkanlah diri. Nanti insya Allah ini bisa nambah nih, bisa nambah. Tapi kalau diletakkan di atas nih, ha, padahal ini lebih banyak daripada kita isinya. Bisa jadi tutupnya mungkin lebih kecil. Tapi isinya lebih banyak kayak botol aqua. Botol aqua yang satu liter tuh isinya kan lebih banyak daripada ini. Ya, tapi tutupnya lebih kecil. Ini besar tutupnya. Jangan kita terpukau melihat besarnya tutup. Kita menganggap ini lebih banyak. Belum tentu. Sementara dia dangkal dan pendek. Oleh karena itu, jika kita merendah rendah, kita akan lebih mudah diisi orang. Kita akan lebih mudah diisi orang. Saya bisa saja menyampaikan pada Mudarib Daud begini. Apapun yang sudah kamu ketahui, saya umur saya lebih tua daripada kamu. Di Mesir saya sudah menjadi guru pedang. Ya, saya rasa kamu dengan saya mungkin tidak uh, tidak level kalau untuk ngajarin saya. Kalau udah gitu bahasa saya, akhirnya ilmu beliau yang bisa jadi nggak ada apa-apanya saya, beliau tutup untuk nyampaikan ke saya, betul tidak? Beliau tidak akan tertarik. Saya balas SMS beliau awal-awal gitu kan. Beliau kan mengatakan, kalaulah seandainya ilmu pedang ini bisa diwariskan, bisa disebarkan, bisa di, diajarkan pada yang lain, dan bisa saya mendamping ustadz, kita menjadi bahagia dari negara para mujahid akhir zaman. Bahasa-bahasa begitu saya sambut. Alangkah mulianya, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah sebaiknya kita uh, realisasikan. Kan begitu. Akhirnya beliau datang. Akhirnya beliau mengajarkan. Akhirnya beliau menyampaikan kebaikan ini. Coba kalau dari awal saya mengatakan, berapa umurmu? 26 tahun Ustadz, saya sudah 43. Ya, Tentu ma, uh, lebih dulu saya makan asam garam daripada kamu. Kalau udah gitu bahasanya, maka kebaikan yang banyak yang ada pada beliau tidak akan mengalir pada saya. Sombong, angkuh. Merendah-rendahlah. Merendah-rendahlah. Ternyata terbukti. Saya belajar memanah lebih daripada uh, beberapa tahun yang lalu. Kemarin saya ketemu dengan uh, Pak Herman Juli Prasetyo yang ternyata adalah gurunya para jago-jago panah sniper. Panah uh, sniper. Saat saya duduk dengannya, saya anggap nol diri saya. Sehingga dia tumpahkan dari A. Oh, puas saya. Dia ajarkan saya dari A. Bagaimana cara megang yang benar. Bagaimana cara meletakkan yang benar. Bagaimana bahu yang benar. Bagaimana Dia ajarkan dari A. Coba kalau saya katakan, saya sudah lama memanah, Pak. Saya sudah... Anu, kalau kayak gitu, dia nggak selera untuk ngajarin saya. Tapi ketika saya katakan saya tidak tahu, saya tidak paham, tolong diajarin saya, dia dengan sepenuh semangat untuk ngajarin saya. Akhirnya saya banyak dapat informasi dan ilmu darinya. Gitu Pak. Gitu ya anak-anak sekalian. Lebih bagus kita menzerokan diri kita di hadapan orang lain yang kita lihat berilmu. Supaya dia dengan senang hati mencurahkan ilmunya pada kita. Terus. Kesepuluh tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru. Bila murid mendengar guru menimbulkan suatu hukum dalam suatu kasus Cukup, itu nggak usah diteruskan lagi Ke sebelas Mendahulukan guru dalam berbicara Jangan kita timpali bicara guru, biarkan guru bicara Kalau dia sudah izinkan kita bicara, baru kita dibenarkan bicara Tunggu dulu guru, tunggu-tunggu Pak Ustaz Ustaz, ketika dia sedang bicara, kita potong Hadalisa minal adab Ini bukan beradab Sedang bicara dia, kita potong Coba pakai angkat tangan lah umpamanya Ini kan baru adab namanya Nah kalau dia masih bicara, jangan pernah suara kita yang nyusul. Angkat tangan nggak dipedulikan, langsung ngomong. Oh, ya, ya, ya, ya. akhirnya si guru menanggapi, si guru menjawab. Walaupun guru menjawab, di hatinya ada kesel. Saya masih sedang bicara, udah dipotong, udah ditanya. Yang benar itu adalah tunggu guru memberikan ruang untuk kita bertanya. Baru kita silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ah, baru angkat tangan. Gitu ya. Ini enggak, dia sedang ngomong langsung di kalau anda gimana Ustaz? Kalau anda gimana Ustaz? Uh, guru sedang bicara, itu tidak baik. Jangan buat lakukan itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah adab kita dalam Islam itu tidak benar. Terus bersabarlah sampai guru selesai baru murid berbicara. Ya. Yeah. Jangan berbicara ke orang lain sementara guru sedang berbicara kepadanya atau dalam Gak usah, kita teruskan aja ke-12. ke belas melayani guru sehingga tidak membuatnya repot. Ya, melayani guru sehingga tidak membuatnya repot. Ya, lihat kita lihat guru mau menghapus papan tulis. Berdirilah kita. Guru, boleh saya menghapuskan? Nah, kan gitu kan? Guru, boleh saya menghapuskan? Silakan. Minta izin supaya kita yang hapus. Nah, guru masih bisa ngelihat buku, ngeliat, menyampaikan. Ha? Ah, akhirnya jangan buat guru kita yang repot. Kalau dia uh, punya sendal, ketika guru mau masuk, kalau perlu kita yang ambilkan sendalnya, masukkan ke plastik, masukkan dalam tas kita. Kita bawa ke depan. Ya, bukan dibawa pulang ke rumah. Dampingi nanti pas guru keluar kita yang taruhkan sendal tepat di depan kakinya. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru adabnya murid yang beradab. Ilmu yang diberikan guru tadi berkah untuk dia itu. Ini yang dimaksud oleh Musa. Yang dimaksud oleh Musa, kalau saya hidup zaman Nabi Muhammad nanti hidup, saya pasti akan menjadi tukang bawa sendalnya. Gitu maksudnya. Paham? Jadi kalau bisa begitu ya. Kita yang mem, e, melayani guru kita selagi kita masih punya peluang dan kesempatan. Banggalah bisa melayani guru. Terus Ya. Yang 13 mengambil sikap mengamankan guru dari bahaya. Yes. Pasang badan. Ambil sikap amankan guru dari bahaya. Pokoknya ada pilihan nih. Ada pilihan. Satu mobil ada tiga motor. Satu mobil ada tiga motor. Murid ada. Kalau murid yang benar, guru akan disuruhnya naik mobil. Kalau murid yang benar, guru jangan naik motor. Guru di mobil saja, biar kami yang dampingi dengan motor. Ini murid yang beradab. Kalau begitu, guru letaknya duduk paling depan. Sementara mobil itu tidak pakai hidung. Mobilnya nggak pakai hidung dong guru duduk di depan. Kalau murid yang beradab, dia akan minta gurunya di belakang atau di tengah-tengah. Kenapa? Guru kalau terjadi apa-apa, biarlah kami yang yang merasakan yang yang yang yang yang yang yang, meni, yang tertimpa itu biarlah kami, guru selamat di tengah. Ini adalah murid-murid yang mendahulukan keselamatan gurunya daripada dirinya sendiri. Gitu. Baik. Pasang badan. Pasang badan. Dulu waktu Hasan Al-Banna, dia sedang ngajar, datang uh, pasukan intelijen mau nangkap Hasan Al-Banna. Siapa kalian? Di antara kalian Hasan Al-Banna. Langsung salah seorang muridnya berdiri, saya. Spontan dia berdiri, saya. Dia ditangkap, dibawa Hasan Al-Banna selamat. Nah ini, ini bentuk bagaimana murid mendahulukan keselamatan gu, guru. Paham? Paham? Kalau ibaratnya begini, kalau ibarat ibarat dalam uh, dunia persilatan ya ibarat dunia persilatan musuh memanah murid ini lebih siap untuk melindungi tubuh uh, gurunya dengan tubuhnya biar dia yang terbunuh sampai begitu loh melindungi guru karena guru ini bisa mencetak ribuan murid seperti dia kalau guru habis maka orang macam dia belum tentu akan bisa menjadi guru di masa yang akan datang maka mendahulukan guru macam ini menjadikan murid ini bernilai di sisi Allah sebagai kalau sempat dia meninggal syahid. Insyaallah. Terus habis. Dalam masalah yang ini barusan ada yang terlintas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Anandaku, bolehkah bersandar? Ya, silakan. Oh, guru kita sudah di depan nggak mau. Iya. Kalau Rasulullah naik kendaraan, siapa yang bawa kendaraan? Rasul. Rasul nggak mau jadi penumpang. Rasul selalu jadi sopir. Jadi kalau memang gurunya ngambil posisi di depan mau jadi sopir, atau memang uh, gurunya yang suruh kita, saya memaksa kalian semuanya di belakang, maka uh, kita tunduklah. Padahal kita ingin selamatkan guru. Ada apa-apa? Soalnya kan apalagi nanti di zaman-zaman fitnah yang gak lama lagi nih, orang-orang bisa ngejar eh, dengan sepeda motor bawa senapan uh, otomatis, ya kan? Yang ditembak itu biasanya bagian mana? So, bagian sopir dan yang sebelah sopir. Biasanya kan ditembak kan begitu kan? Nah, kalau kita ingin melindungi guru, kalau di bagian belakang sekali, Seandainya ditembak di belakang mobilnya, orang yang paling belakang yang langsung kena kan? Jadi di tengah-tengah, itulah guru yang paling aman. Tengah-tengah dia suruh duduk kita sekelilingnya menjaganya. Oke okay, ya. Terus ya, bukan begitu, begini. Gimana? Terlalu tegang? Cuma kasih mic nggak nggak jelas. Ngomongnya apa nggak jelas? Pakai mic. Ya cepat cepat cepat. Dan guru nggak Dituruti apa enggak? Nah, agar muridnya jangan tegang sangat, sangat ya, dituruti tetapi tetap mengindahkan adab. Bukan berarti muridnya dibenarkan uh, apa melakukan hal yang melanggar adab. Ya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah rileksnya dalam artian uh, murid santai saja silakan kakinya diselonjorkan, silakan apa main-mainkan pena, menggambar, melukis juga makan-makan macamnya, ya. Ketika sedang memberikan pembelajaran. Satu lagi ya, Seketika sedang memberikan pembelajaran, sebenarnya makan minum sedang di, di majelis ilmu itu tidak beradab. Paham? Menyediakan snack. Guru sedang bicara, kita makan-makan, tidak beradab. Jangan pernah dibuat. Hada laisa minal adabi fi syaih minal Islam. Hada minal laisa minal Islam fi syaih. Tapi ini banyak dibuat enggak? Di seminar-seminar, di acara acara kongres, di acara acara apa? uh, daurah segala macamnya. Guru atau pembicara sedang bicara memberikan ilmu, makanan sudah dibagi sambil santai sambil makan, tidak baik, tidak beradab, keberkahan majelis itu tidak ada. Buatlah season di mana break, nah, silahkan orang makan, itu lebih bagus. Sebentar nak ya, silahkan. Sebenarnya penyampaian adab. Ini penyampaian adab ya. Selalu kita ingatkan, kita sampaikan. Jika ia juga tidak mau meminta maaf, kita langsung tegur dengan baik. Ha? Anakku, dalam posisi kita salah kita harus minta maaf. Seperti kita ajar anak-anak kita langsung kan, anak kita salah, minta maaf sama yang lain. Dia sudah eh, sudah cikih kepala orang lain, maka dia suruh minta maaf. kamu minta maaf sama dia. Kita latih dia dari dari dari sejak dini, dari sejak awal. Kita sampaikan adab ini dari awal. Makanya sebelum menyampaikan ilmu apapun dalam Islam, sampaikan adab terlebih dahulu. Sampaikan adab terlebih dahulu. Nanti kita tinggal mengingatkan aja lagi. Ya. Silakan Ananda. Colek-colek kawan. Oh. Ah. Tidak ada lagi yang lain? Ya. Kalau guru melanggar adab, kalau guru melanggar adab bagaimana? Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapapun orang posisinya hampir mirip dengan imam dan makmum. Ketika imam uh, salah, makmum mengingatkan nggak? Iya, mengingatkan. Guru, bukankah adab yang guru sampaikan tidak seperti itu kalau eh, kita mengerjakannya? Dan kami melihat guru mengerjakannya sekarang. Apakah sudah boleh sekarang? Gitu. Eh, iya, sahabat kan melihat. Nah, uh, Nabi sholat sunat dua rakaat selepas sholat asar. Adabnya kan nggak boleh sholat sunat setelah sholat asar kan? Tapi Nabi sholat sunat. Para sahabat santun betul cara mereka. Apa kata mereka ya Rasulullah? Bukankah engkau melarang kami? Bukankah engkau melarang kami? Jangan sholat, tidak ada sholat selepas sholat asar. Sementara engkau mengerjakannya sekarang. Apakah syariat yang lama sudah dihapus dengan yang sekarang? Kata Nabi, tidak. Ini mengganti sholat sunat saya qobliyah zuhur tadi yang belum dikerjakan. Saya ingatnya sekarang, maka saya buat sekarang, kata Rasulullah. Ya, contoh satu. Putra Rasulullah Ibrahim meninggal dunia. Di pangkuannya. Ya, si baby, si bayi itu meninggal dunia. Rasulullah meneteskan air mata dan menangis. Menangis Rasulullah. Ada sahabat yang langsung menyeletuk, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang air mata keluar?" seperti yang sekarang ini. Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, Hai sahabatku, yang dilarang itu adalah niyahah. Nangisnya yang niyahah. <laughs> Ini niyahah. Ini yang diharamkan dalam Islam. Tapi jika air mata meleleh karena ada musibah wafat seperti ini, menandakan di hatimu ada rahmat ada kebaikan di hati sehingga dia meneteskan air mata. Normal. Suami kita meninggal, kita nggak nangis, nggak normal tuh. Anak kita meninggal, kita nggak nangis, no, nggak normal. Ya, nangisnya ya seperti itu, tidak mengeluarkan suara. Silakan mulut mewek, air mata keluar, nggak apa-apa. Tapi nggak tegang seperti orang-orang jahil, apalagi sampai berguling-guling, bentur-benturkan kepala hancurkan pintu, terbang piring. Dah, habis. Ya, ya silakan. murid memberikan sambal lauk kepada kita, ya. Nah, hadiah itu kan diterima kan? Ya, kita terima, tapi kita uh, jadikan saja tangan kita lebih dekat seperti ini sehingga dia lebih panjang kepada kita nggak ada masalah. Nah, tidak beradab kalau seandainya guru minta bagi dong sambalnya, tidak beradab. Nah. Banyak kanai. Kanai itu. Ah, awak nak tahu dah Tidak beradab. Cuma cuma dalam pembelajaran kita berikan, kita berikan nasihat pada anak-anak kita. Ya, masukkan rasu. Sebelum acara masukkan rasa kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, lebih kalah sambal kalian. Alangkah baiknya jika kalian berbagi kepada guru-guru kalian. Ya, masukkan rasa kepada anak-anak kita sehingga anak-anak dari rumah sudah mau, mau no, apa sudah pasangan cancang dia sengaja melebihkan niatkannya untuk mualimahnya gitu ya tapi kalau di tempat ditodong dia ya, dia lama sambah untuknya ya <laughs> karek dua lah <laughs> karena malu dia beri sementara di hatinya dia tidak <laughs> tidak ikhlas baiknya di, dikasih adab sebelum dia uh, mulai acara seperti itu ya Tadi ada yang mau tanya dulu tadi? Siapa tadi? Yang mau tanya siapa tadi? Udah ya, silakan. parfum haram untuk wanita kecuali parfum yang hanya apabila anak memeluknya baru tercium. Jadi pakai parfum untuk wanita itu di kulit. Bukan di pakaian. Kalau pakaian biarlah parfum itu hanya dari apa namanya pewangi pakaian apa namanya nih? Ah, yang yang kayak gitu tuh nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk yang betul wangi-wangian asli cukup untuk di kulit. Ya, cukup untuk di kulit di mana dia tersimpan dan tersembunyi oleh baju dan pakaian. Nah, ketika anak-anak nempel memeluk kita, pasti akan tercium keluar. Tapi ketika kita lewat nggak akan tercium oleh siapa-siapa. Kalau gitu-gitu boleh. Nah, ini nah, nah biasanya nih dan itu pun jangan norak lah. Oh, di ketiak semua dikasih ya. Jangan norak lah, ratakan saja. Ya, baik. Khusus untuk wanita. Ya. Gurunya ngelawan. Kalau gurunya diingatkan adab, Bonya gurunya melanggar adab. Lalu kita ingatkan ngelawan gurunya. Gimana? Sudah tinggalkan. Minta maaflah sama gurunya. Maafkan saya, guru. Minta maaf. Aneh ya, padahal gurunya yang salah, gurunya tidak beradab, lalu kita minta maaf. Iya, biasanya gurunya akan introspeksi diri. Biasanya gurunya akan tapi mudah-mudahan guru macam ini nggak kepake di UFAS dan di madrasah. Ditegur dia karena melanggar adab, kemudian dia melawan. Kalau ada kayak gitu, laporkan kepada yang lebih tinggi supaya dinasehati atau dikeluarkan. Kita lanjut? Ya. Umar, ada mau ditanya. Ada lagi? Habis? Oh, silahkan. Jadi saya mudah membedakannya. Kalau jadi satu, berarti diminta izin. Nah, kalau begini, berarti mau bertanya. Kan asik kan? Ada penuntut ilmu saat belajar. Nah, ini lagi. Saat belajar. Ya bunayya ijlis bil adab. Uh, anandaku, cara duduk begitu sehat. Itu cara duduk Rasulullah SAW tapi ketika makan. Ya, cara duduk begitu adalah salah satu cara duduk Nabi yang sehat. Tapi ketika makan. Bagaimana? Satu kaki kanan naik dan menjepit ke arah dada, kemudian kaki kiri menjadi tempat alas bagi pinggulnya. Itu adalah cara salah satu cara duduk Rasulullah namun itu cara duduk beliau ketika sedang makan, ketika sedang perang. Gitu. <clears throat> Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nanti nak ya. Adab penuntut ilmu saat sedang belajar. Ayo ini terapan kita semua ini. Saat sedang belajar. Pertama, silakan. Pertama, memulai belajar dari Al-Qur'an berurutan berdasarkan ilmu ilmu. Enam, enam dihufaz, dikutab. Kita tidak melangkah kepada ilmu yang lain sampai Al-Qur'annya tuntas. Sampai Al-Qur'annya selesai. Dan ini adalah uh, yang menjadikan papa kepada Abid, kepada Umar dan Imam, anak-anak ini terhalang untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain karena kami ingin menjaga adab. Nah, kalau memang anak-anak sudah angkat tangan, sudah tidak sanggup atau mengatakan seginilah kemampuan kami, ya sudah kami tidak akan paksa, tetapi tafsirnya mesti kita tuntaskan dari awal sampai akhir. Kan tidak semua orang yang hafalannya kuat. Ada orang-orang yang hafalannya terbatas. Nggak usah dipaksakan juga. Toh tidak dari hatinya. Kita mau yang menghafal Al-Quran itu dari hatinya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau begitu, tafsirnya harus lengkap. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mulazamah. Jangan belajar dulu hadis. Jangan buka Sahih Bukhari, jangan buka Sahih Muslim, jangan buka kitab-kitab hadis apapun sampai tafsir selesai. Apalagi menghafal, hafal hafal hafal hadis hafal hadis sementara ayat saja dia belum hafal. Nah. Baik, singkatnya begitu. Nah, urut-urutan berikutnya setelah selesai ayat, hadis Al-Qur'an sudah selesai, barulah hadis. Barulah hadis. Ah, ini beda ya ketika kita menjelaskan uh, adab-adab seharian tentang masalah fikih, sholat, mau tidak mau pakai hadis gak? Pakai hadis, tapi bukan berarti kita menyuruh anak menghafal ha, menghafal hadis. Prioritaskan anak-anak menghafal ayat. Selesai, barulah hadis sekedar tahu aja. Dia tahu ada dalilnya, dia tahu kitabnya mana, kemudian tidak dibebankan kepadanya untuk menghafal hadis. Ya. Ya, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, Tindakan masalah ikhtilafiyah ulama bagi pelajar ilmu dasar. Untuk anak-anak level SD, anak-anak madrasah level 1, khilafiyah-khilafiyah jangan disebutkan. Pendapat Syafi'i begini, pendapat Hanafi begini, pendapat Maliki begini. Pendapat itu level anak-anak yang mulazamah tingkat 3. Mulazamah tingkat 1 jangan dulu, mulazamah tingkat 2 dihindarkan dulu, sesekali aja disebutkan sebagai perbandingan. Tapi mulazamah tingkat 3 Berarti bukan level kutab loh ini. Bukan level hufaz, bukan level kutab. Tapi udah level mulazamah itu pun tingkat tiga yang khilafiah khilafiah itu. Setelah dia memahami ayat seluruhnya, setelah dia membaca semua hadis, setelah dia mengerti fikih dan usul fikih, baru dia disampaikan. Jadi kalau fikih pun, kita pegang punya di Indonesia ini fikih syafi'i saja. Fikih syafi'i, mazhab syafi'i saja. Fokuskan anak-anak sampai tuntas olehnya fikih syafi'i. setelah selesai, baru buat perbandingan setelah itu. Nah, anak-anak dengan mudah untuk memahami e, cara berpikirnya sudah mulai terkotak-kotakkan dengan selamat. Lanjut. Memulai menghafal yang sudah ditasih oleh guru. Memulai menghafal yang sudah ditasih oleh guru. Nah, ini yang dilakukan oleh Ustaz Abu Azam, yang dilakukan oleh Ustaz Fadil. Ini yang dilakukan oleh guru-guru kita. Mana yang sudah ditasih cara membacanya? Pokoknya nih, uh, Bang Umar ditanya, kira-kira kemampuan Bang Umar berapa menghafal? Kemampuan Umar ada dua lembar atau empat halaman. Maka sebelum Umar menghafal yang empat halaman itu, tolong baca dulu itu di depan gurunya. Yang guru itu akan meluruskan dulu, membersihkan dulu. Setelah disuruh baca sendiri udah bersih, silahkan mulai menghafal. Jadi tidak boleh eh, anak-anak uh, dibiarkan menghafal sementara bacaannya belum bersih. Ustadz Abu Muslim, Hafizahullah, waktu ketemu kemarin ini menasihati hal yang sama. Ustadz Zulkifli, Jangan biarkan anak-anak menghafal sementara yang akan dia hafal itu belum diluruskan lagi bacaannya. Belum dibenarkan, belum ditashih, belum di ya, inilah pekerjaan daripada ustaz-ustaz kita agar uh, tidak mengizinkan anaknya pokoknya apa dulu nanti di peluk di belakangan lah payah tuh. Dah payah tuh. Ya. Terus yang keempat bersegera mendengarkan dan mempelajari hadis sejak dini. Hmm, bersegera mendengarkan dan mempelajari hadis sejak dini. Maksudnya setelah Al-Quran selesai. Setelah Al-Quran selesai. Hadis-hadis boleh diketahui tapi untuk tidak dihafal. Saya ulangi kembali ini kalimat. Jangan pasakan anak-anak kita menghafal hadis-hadis. Maaf ini kalau sudah terlanjur, sudahlah cukup yang sudah terlanjur saja. Karena selama Al-Quran mereka belum selesai, maka kewajiban anak-anak tentang hadis cukup sekedar tahu sebagai dasar bahwa mereka mengamalkan ini ada hadisnya. Cukup itu saja. Uh, tentang urut-urutan ini, kan dalam hadis kan, urut-urutan kelahiran manusia. Hadis itu menguraikan. Nggak apa-apa bedah hadisnya, tapi tidak dibebankan menghafalnya. Untuk mereka di usia kecil belum penting bagi mereka menghafal hadis itu. Kecuali kalau seperti Imam Syafi'i umur 7 tahun, dia sudah hafiz Quran, baru dia di, disuruh menghafal hadis. Ya. Enam. Kelima, melanjutkan ilmu pada tingkat spesifik dan spesialis. Nah, inilah dia madrasah mulazamah. Secara spesifik, secara spesialis. Nah, kalau mulazamah level 1, level 2, level 3 selesai, barulah anak-anak oh dia akan menjadi seorang ahli usul fikih. Dia akan menjadi ahli tafsir. Sementara ilmu-ilmu dasar dia udah kuasai semua tafsir Al-Quran, hadis-hadis, fikih, usul fikih, akidah, sirah, yang lain-lain itu dia udah tuntas, tas, tas, tas, tas. Sudah betul-betul tuntas. Baru nanti masuk ke jenjang ma'had ali, ya, mulazamah untuk ma'had ali. Spesialis. Si Umar khusus di bidang tafsir. Abidullah Yusuf khusus di bidang usul fiqh. Uh, eh, imam khusus masalah hadis, ya. Zikra khusus masalah nahu Sianu itu setelah menamatkan mulazamah di tiga level. Tapi sebenarnya tamat tiga level yang bersangkutan sudah berhak menjadi seorang mufti untuk satu negara. Kalau sempatlah mulazamah ini terwujud, artinya selesai di tiga levelnya, dia sudah berhak menjadi mufti sebuah negara. Bukan mufti sebuah provinsi, bukan mufti sebuah kota madya. Satu negara, tamatan mulazamah sudah layak menjadi seorang muftinya. Semoga saja ketemu dengan guru-guru yang kuat, chef-chef yang mumpuni sehingga murid ini betul-betul masa ilmunya bersama mereka. Keempat, ke kelima, sudah keenam, yang mana? Senantiasa hadir lebih awal dalam halakoh ilmu gurunya. Ini ada belajar. Murid yang nunggu, bukan guru yang nunggu. Hah? Murid yang duluan duduk di majelis. Ustaz Fadil, ke depan kita pastikan anak-anak kita ya para mualimah di Madrasah Putri juga begitu pastikan kita nunggu guru ya kita nunggu guru kalau ada yang lebih dulu bisa jadi oh ya pena tinggal masih bisa jemputnya guru belum datang Ustadz kalau guru yang telat-telat bagaimana guru itu harus diberikan peringatan yang memberikan peringatan bukan murid bukan murid tapi laporkan kepada tingkat yang lebih tinggi ya dan nanti diberikan peringatan tidak mau berubah, diberikan peringatan kedua. Tidak mau berubah, diberikan peringatan ketiga. Tidak mau berubah, dirubah statusnya. Guru ini. Dari seorang guru cukup menjadi satpam. Hah? Dari seorang satpam cukup menjadi seorang tukang bersih. Kalau memang dia nggak mau, uh, disiplin. <laughs> ini hanya gurauan saja. Tetapi demikianlah, kalau seandainya uh, kita menjalankan adab ini, adab yang paling tinggi adalah murid sudah di halakah majelis ilmu menunggu guru. Menunggu guru. Naam. Mengamalkan adab majelis. Uh, eh, adab majelis sudah dipatenkan oleh Mainur. Adab majelis, ya. Memakaikan adab majelis. Ya, di sini kan ada mengucapkan salam. Mengucapkan salam di majelis itu, murid-murid mengucapkan salam. Kalau kami dulu di SD Muhammadiyah dulu Al-Qiyam, Ta'zin Salam. Masih ingat? Seluruhnya berdiri, ucapkan Assalamualaikum. Itu gaya SD Muhammadiyah di Curug Bungkulu dulu. Lalu kami sama serentak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak itu. Yang laki-laki, yang perempuan serentak mengucapkan. Apakah seperti itu akan dilakukan dalam adab ini? Uh, di madrasah kita, di kutab kita, di ufas kita? Enggak lah kayak gitu amat ya. Ketika guru masuk, maka murid langsung saja Assalamualaikum. Mewakili satu untuk yang lain. Atau serentak juga silakan, nggak usah dikomando-komando lah. Ya, nggak usah dikomando. Ketika guru datang, kalau gurunya ada duluan Assalamualaikum, selesai. Jangan pula murid lagi yang mengucapkan Salam Alik. Itu kan guru, guru baru tadi. Sekarang kami lagi pada guru. Enggak. Nah, Ustaz, kalau gurunya agak telat gimana? Telat dia 5 menit, 10 menit. Berikut ini diajarkan adabnya. Tolong lihat Alfa, lihat Hafiz, lihat Ibrahim. Di halaman 33. Nah, istilah waktu saat menunggu guru dengan titik 2. Lihat, ketemu. Abdul Kahar ketemu. Halamannya, udah lihat? Halaman 33. A, silakan baca belajar bersama secara mandiri atau mutabaroh dengan teman-teman sekelasnya atau yang berada dalam halakoh yang sama dengannya. Atau minta teman, tolong dong teman dengerin hafalan saya, bomanya, ya. Atau teman, tolong dong bantu diktekan saya nulis. Atau ajak dia berdialog tentang ilmu kemarin yang diajarkan dan sebagainya. Yang kedua, B. Mengulang kembali penjelasan yang sudah pernah diberikan oleh guru di halakoh atau kelas. Pelajaran kemarin, sebelum gurunya yang bersangkutan datang, pelajaran kemarin, coba di, dilihat lagi. 5 sampai 10 menit sampai gurunya datang. Maka seger lagi itu, seger lagi. Kadang-kadang itu ketika gurunya uh, memberikan izin untuk apa? Memberikan izin break dulu sebentar, apa yang diajarkan tadi langsung dihafal. Nanti guru nantang, siapa yang sudah hafal? Langsung angkat tangan. Itu akan hafal tuh sampai waktu ujian. Masih ingat mabadi uh, awaliyah dalam pelajaran usul fikih. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang tuh hafal dari kitab itu. Kenapa? Kita menghafalnya bukan ketika orang akan ujian. Orang yang menghafal pelajaran ketika akan ujian siap-siaplah hilang setelah ujian. Betul nggak? Betul nggak? Ah, iya, ngangguk semua, setuju. Jadi nggak efektif kalau seandainya kita suruh anak-anak menghafal ketika akan ujian saja. Karena dia bertekad, lapeh lah ujianku dan campaan sudahlah. Ya, termasuk yang di kepalanya, dia akan lepaskan. Nah, lanjut. Sebab dalam mutakarot terdapat manfaat yang besar sekali. Sangat diajukan bahwa mutakarot bukan segera setelah mutsalakoh atau kasubat Ya, kita main uh, ke bawah aja langsung. B. Jangan melangkai pundak. B. Jangan melangkai pundak peserta yang sudah lebih dahulu hadir. Tidak boleh. Sebagaimana masuk masjid, jadi melangkahi kawan-kawan, alhamdulillah kalau kita kan alangkahnya masih satu keliling baru ya, masih satu lapis. Nanti kalau muridnya tahun-tahun yang akan datang itu jadi banyak, bisa berlapis-lapis umpamanya, maka yang datang belakangan nggak boleh melangkahi pundak yang lain, apalagi men me menyibakkan orang, nggak boleh. Alhamdulillah di Kutab juga hanya 12 murid dibatasin kan? Nah, alhamdulillah di madrasah juga masih sangat terkendali. Untuk saat ini tapi adabnya kayak orang Jumatan, kayak orang di masjid. Kalau orang di masjid yang datang belakang itu nggak boleh menyibakkan jamaah untuk maju ke depan atau melangkah-langkahi pundaknya uh, jamaah yang udah duluan ada. Ya, silakan. Duduklah dimanapun yang masih kosong. Nah itu yang benar. Di mana kursi uh, apa tuh yang masih kosong, duduk di situ. Jangan mentang-mentang, sebentar mbak. Jangan mentang-mentang kita senior maunya dihargai, tempat duduk kita yang biasa diisi oleh orang lain. Lalu kita tepuk pundaknya, mentang-mentang senior. Dan itu tempat duduk yang biasa kita duduki. Seenaknya tepuk pundak junior. Hah? Ya. Adabnya adalah duduklah engkau dimanapun engkau berada. Ingat enggak? Nih, siap, tahu enggak? Yang uh, madrasah putra dengan madrasah putri saja yang ditanya ya oh, mu'alim dengan para mu'alimah jangan jawab. Ada nggak yang kenal dengan nama ini? Necep Tayyip Erdogan. Tahu semua siapa? Presiden Turki. Waktu beliau sholat Jumat, masuk ke masjid, beliau terlambat. Di mana duduknya? Belakang. Belakang. Ketika beliau dipersilakan ke depan, jawaban beliau Masya Allah. Di depan adalah rezeki orang-orang yang lebih dulu datang masuk ke mas, masjid. Orang-orang datang belakangan, adabnya dia di belakang. Dan saya belakangan datangnya. Begitu, Masya Allah. Memang begitu adabnya. Jangan mentang presiden, lalu minta agar fasilit, difasilitasi di depan. Dia datang belakangan. Dan itu tidak dilakukan oleh Erdogan. Alhamdulillah. Ya. Yeah. C. Berusaha mengambil posisi dekat dengan guru. Begitu adab. Adabnya ambillah posisi, berebutanlah ngambil duduk tempat de eh, dekat dengan guru. Ambil posisinya dekat dengan guru. Ambil posisi dekat dengan guru. Apa yang ditulis Ananda Imam? Hah? Taib. <clears throat> ya, terus setiap murid berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling dekat dengan guru sepanjang tidak tampak menunjukkan diri melebihi orang lain yang lebih utama darinya. Ya. D. Duduk berkelompok dalam majelis guru sesuai arahan guru. Jadi kalau diarahkan oleh guru bagaimana cara duduknya, tolong dipatuhi. Ayo anak-anak semuanya buat lingkaran, merapat, merapat, maju ke depan, maju ke depan, patuhi semua arahan itu, ya. Yang paling cepat maju ke depan, wallahi dia yang paling Allah ridhoi dalam majelis itu. Jadi kalau dipanggil nih, dipanggil, Ayo anak-anak semuanya maju ke depan, maju. Tutup yang mana yang kosong. Siapa yang paling cepat maju ke depan, dialah yang paling diridhoi oleh Allah dalam majelis itu. Begitu tingginya posisi mematuhi instruksi daripada guru kita. Lanjut. Kedelapan, menggunakan adab duduk dalam majelis. Adab duduk dalam majelis. Jangan duduk di tengah-tengah halakoh. Kita baru datang nih, ya yang halakoh itu di sini. Ini guru. Murid-murid disuruh buat halakoh sekitarnya. Ya, ini halakoh. Kalau diibaratkan ini uh, kalung. Ya, kalung. Ini halakoh namanya. Halakoh itu artinya bulatan. Bulatan ya. Nah, posisi guru adalah di sini. Ini posisi guru. Dibuat halakoh-halakoh yang lain di sini ada murid-murid yang lain ya, membuat halakah. Membuat halakah. Kalau ada yang datang, walaupun di sini kosong, jangan coba-coba yang datang ini langsung duduk di sini. Itu yang dimaksud, jangan duduk di tengah-tengah halak, halakah. Kalau ada yang buat macam ini, dua saja kalimat untuknya. Indak beradab cie, indak berutak cie. Yang dianjurkan bagaimana yang datang kemudian ambil mana yang paling kosong dari dari tempat-tempat ini. Kalau ini kosong, ambil di sini. Dan tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada orang. Assalamualaikum. Dia baru datang. Orang lagi memberikan syarahan. Assalamualaikum. Datang sendirian berteriak. Nggak boleh. Dia harus datang sendirian pelan. Cari tempat yang kosong. Yang dia salami kiri kanannya saja. Assalamualaikum. Jangan membuat kekeributan dengan ribut di pada yang lain. Begitu. Lanjut. Jangan pula di depan seseorang kecuali terpaksa. Ah, nih, ini siapa namamu nak? Hah? Anissa. Datang kan, datang murid yang lain, langsung duduk di depan Nisa. Ya Allah, mentang-mentang kosong depan Nisa, dia langsung duduk. Kecuali minta izin. Minta izin, boleh duduk di depan ukti. Siapa tahu ruangan di depan itu temannya yang sedang minta izin untuk buang air kecil. Ya, atau itu adalah ruangan dia untuk menulis. Duduk di depan, lemes dia jadinya. Ya, adabnya tidak duduk di depan orang, itu intinya. Kecuali bila orang itu mengizinkan atau nyuruh kita duduk sini. Silakan. Jangan duduk di antara dua orang teman kalian. Jadi ini ini nih, macam uh, Alfa sama Arzak. Kita datang, kita langsung lerai mereka berdua dan kita duduk di tengah-tengahnya. Oh, hadza laisa min adabil majlis. Tidak boleh. Ini bukan adab majelis. Ketika orang lagi berdua duduk begini, ya, kita ambil, ambil di tengah-tengahnya. Adab majelis ini jelas-jelas salah. Ini eh, adab majelis secara umum ya, baik majelis majelis dengan persahabatan biasa uh, ataupun majelis di di majelis ilmu. Lanjut. Kecuali dengan izin dan kerelaan mereka berdua. Harus berdua. Jangan mentang-mentang beliau kawan saya, saya minta izin pada beliau saja lalu duduk samping saya. Padahal ini lagi lagi bicara dengannya, ya. Terus jangan mendesak-desak untuk mendapat tempat yang leluasa untuk diri sendiri. Namun usahakan dulu sedemikian rupa yang tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Ya. Terus? Jangan pula duduk di atas orang yang lebih utama dan lebih mulia. Faham, faham maksudnya. Ini adalah eh, lokasi yang sudah disediakan untuk para ahli ilmu, untuk orang-orang yang lebih mulia. Kita ambil duduk di situ. Tirulah Nabi Isa. Nabi Isa kalau datang ke sebuah undangan, beliau mencari tempat duduk rakyat jelata. Ini di dalam kitab Injil Barnabas ya. Nabi Isa duduk tempat duduknya rakyat jelata. Kemudian seringnya beliau itu disongsong oleh tuan rumah dan dipersilahkan duduk di tempat duduknya para orang-orang terhormat. Dan Isa mengatakan, jika kamu menghadiri suatu majelis, janganlah engkau ambil tempat duduk khusus orang terhormat. Kalau tuan rumah ternyata memanggil engkau, mengambil tanganmu dan memindahkan engkau ke tempat orang-orang biasa, engkau akan malu di tengah orang banyak. Betul tidak? Karena itu bukan tempat dia. Tapi kalau engkau duduk tempat orang biasa, lalu engkau diambil oleh tuan rumah, diletakkan di tempat orang terhormat, engkau akan langsung naik dalam pandangan mata orang. Betul tidak? Itu adabnya adalah jangan sok meninggikan badan awak, dan orang terhormat lalu letakkan langsung di tempat yang terhormat. Ternyata disuruh orang, "Pak, Pak, bukan situ tempat Pak Pak situ, Pak." Malunya minta ampun tuh. Iya kan? Nah, ini adab. Ini adab. Tolong ini adabnya dijaga. Baik. Bagi yang sudah hadir terlebih dahulu dalam majelis, hendaknya mereka menyambut orang yang datang bergabung, melapangkan majelis dan memberinya tempat untuk duduk, muliakan ia secara layak sesuai kedudukannya. Terus berlapang-lapang hat, berlapang-lapang hatilah dalam majelis. Sekiranya majelis itu sempit, maka posisikan tubuh sefleksibel mungkin. Sungguh saya harus uh, memberikan contoh yang paling banyak dilakukan adab-adab ini oleh komunitas terbanyak di dunia saat ini adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh dalam hal ini sangat menjaga adab-adab majelis. Ya, mereka berlapang-lapang dalam adab majelis. Terus Menyimak presentasi yang sampaikan temannya. Teman dengan baik, apalagi guru, ya. Kalau ada presentasinya simaklah baik-baik, hargai dia. Nah, anak-anak kami, kalau teman yang maju, yang terjadi apa pada sebagian teman-teman, sebagian anak-anak? Bisik-bisik. Atau senyum-senyum sendiri ngeliat kawannya. Akhirnya dia grogi. Akhirnya dia malu, minder. Gara-gara kita mentertawakannya. Kita bisik-bisik sambil mata ngelihatnya. Ya. Hadza la yasih ya abunaya. Ya hadza la yasih. Sa'id. Hadza la yasih. Hadza la yasih. Apa artinya hadza la yasih? Ini enggak benar. Enggak benar. Kawannya bicara persentase, dia bisik-bisik sambil ngelirik ngelirik ke mata kepadanya. Mereka berdua ngelirik. Ini menohok loh, ke hatinya menohok. Ya, kayak diserang hatinya itu sehingga dia minder, sehingga dia hilang konsentrasi, sehingga dia merasa tidak nyaman. Sebagaimana juga senyum-senyum, ngelihat kawan lagi presentasi. Ngapain sih ganggu orang aja? Ya. Emang enak digituin ketika kita yang presentasi? Enggak. Taib, lanjut. Menghindari majlis yang terisi dengan perdebatan untuk mengamalkan. Sudah. Kalau ada majelis itu debat isinya, udahlah keluar saja. Kalau majelis itu debat isinya, nggak usah lagi ada dalam majelis itu. Baik, berikutnya. Jika ada sebagian Ya, terus. Jika ada sebagian murid yang melakukan tindakan kurang beradab kepada sesamanya, maka hanya guru yang paling berhak menegurnya kecuali jika teguran dari sang murid itu melalui isyarat atau cerdas diam. Jadi murid tidak boleh menegur sesama murid ya, sementara gurunya ada. Kalau ada pelanggaran adab, umpamanya nih Hafiz ngelihat sahabatnya uh, Said duduknya salah, jangan Hafiz yang negur, sementara ada gurunya. Biar biar aja guru ya, biar aja abah, biar aja muallimnya, gitu loh adabnya. Jangan imam. Hey, eh, In إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم